Alhamdulillah kita bisa berjumpa di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah menggunakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbunyi "Tulabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan salah satu ilmu dalam syariat Islam adalah ilmu bahasa Arab. Mengapa dan kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Yang pertama, bahasa Arab ini bahasa yang dimuliakan oleh Allah dengan penyebutan yang di Al-Quran. Bahwa bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Yusuf Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum turhimun. Semuanya kami ya Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya kalian berfikir. Kita berfikir di sini mengandung makna rasanya bahasa Arab perlu untuk dipahami, dipelajari, حلول للفائدة فائدة هنا يعني فائدة فائدة كتاب لجر بأسارة سموتك فعمل الشيخ محمد bin Salih Al Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan kenapa alasan kita belajar bahasa Arab yang pertama fahamu kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk memahami keduanya diperlukan sebuah pemahaman dan faidah terhadap kandungan-kandungan keduanya. Karena keduanya diturunkan dan dikeluarkan dalam bahasa Arab, tidak bahasa selain. Maka barang siapa yang memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, dia akan paham Quran dan Sunnah. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak paham kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, maka dia tidak akan memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali apa yang disampaikan oleh orang-orang. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kaidah kedua kenapa kita harus belajar bahasa Arab adalah iqamatul lisan 'ala lisan al Arabi. Biasakan lisan kita ini untuk berbicara bahasa Arab. Masya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalam Allah yaitu Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Maka untuk memahaminya perlu pemahaman terhadap kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Bagi sebagian orang dikatakan bahwasanya Ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab apa yang disebut dengan nahu adalah ilmu yang sangat sulit. dan ini benar. Akan tetapi Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin mengatakan belajar bahasa Arab ini sebagaimana kita memasuki sebuah rumah yang pintunya terbuat dari besi. Kita berat sekali untuk mendorong pintu tersebut. Tetapi setelah sampai atau setelah kuat yang mendorongnya dan masuk ke dalam lubang itu, maka kita akan aman. Dan seperti itulah belajar bahasa Baik dalam pertemuan-pertemuan kita kali ini dan ke depan, kita akan memakai sebuah kitab yang tidak asing bagi kita yang sering digunakan di pondok-pondok pesantren untuk saat ini, yaitu kitab Al-Miyassar yang dikarang oleh Al-Ustadz Zakaria bin Ahmad Semoga Allah membalas kebaikan kepada beliau. Dalam mukaddimahnya, beliau mengatakan, فإن حاجة المسلم إلى معرفة قواعد اللغة العربية ضرورة ضرورية جدا. Sungguhnya kebutuhan seorang muslim untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab itu adalah perkara yang sangat penting. إذ بها سبب إلى فهم القرآن والسنة. Karena pemahaman terhadap bahasa Arab ini merupakan kunci untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بهما dan telah memerintahkan kepada kita itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berpegang teguh kepada keduanya. kita umpamakan. Misalnya, kita diminta untuk berpegang kepada meja. Nah, kita akan dengan jelas mengetahui, oh ada meja, maka saya harus berpegang dulu pada meja. Semoga berat. Nah, bagaimana kita katakan? Berpegang teguhlah kepada di Mama nanti, apa itu tit? Kita tidak tahu jika kita tidak tahu apa yang akan kita pegang teguh, bagaimana bisa kita akan berpegang teguh pada sesuatu itu? Begitupun bahasa Arab. Kunci memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah pemahaman kita terhadap kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Ustaz Aceh meneruskan, Bana'amala bihi, bana'amala bima fihi ma wala la yumkinu an fahman taman illa ba'da ma'rifati qawaidil lughati Dan kita diperintahkan untuk beramal pada dua tuh. Dua artinya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana kita bisa beramal secara sempurna dan memahami memahami kedua secara sempurna kecuali setelah kita paham kedua Benar mungkin kita akan membaca kitab-kitab terjemahan. Akan tapi berapa banyak kitab-kitab ilmu syar'i yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedikit sekali. Sebagian besar tetap dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Untuk itu, sebagaimana sebuah pepatah bahasa Indonesia mengatakan membaca adalah jendela dunia. Nah, kita katakan belajar bahasa Arab adalah jendela ilmu syar'i. Mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab secara mendalam adalah kunci untuk memahami ilmu syar'i yang ini. وما زال أكثر المسلمين يعتقدون أن قواعد أن قواعد اللغة اللغة العربية على جانب كبير من الصعوبات والتعقيد بحيث يتعذر على أن على أي شخص أن يفهمهما. Sebagian besar kaum muslimin meyakini bahwasanya kaidah-kaidah bahasa Arab ini merupakan satu di antara sekian banyak pemimpin syar'i yang sangat sulit. Dan ini dijadikan alasan bagi mereka untuk tidak di bahasa Arab. Perlu diingat bahasa ini sah. Sebagian kaum muslimin mengatakan, oh ini hanya peran sebagian orang untuk di bahasa Arab. Dikatakan, tidak. Bahkan tokoh besar dalam umat Islam yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ta'allamu lughat al-arabiyyati fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Agama tidak ada kulit dan tidak ada isi, semuanya isi. Untuk memahami satu ilmu syar'i, diperlukan cabang ilmu syari dan bahasa Arab kunci dari ilmu syari yang lain bagaimana ilmu syari lain kita bisa pelajari kecuali setelah kita paham itu terhadap bahasa saya menguruskan pada kita menyasar maka inilah kitab yang ada di hadapan kita dan sudah al-muyassar fi ilmin nahri yang menerangkan tentang ilmu nahri di bahasa Arab itu ada dua ada banyak untuk permulaan kita awalnya ada dua. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sarf. Kalau ilmu nahwu mempelajari perubahan akhir kalimat yang berisi grammar, dalam bahasa disebut grammar. Grammar di dalam bahasa ada Adapun ilmu sorof itu mempelajari perubahan seluruh kata, perubahan dalam setiap bagian kata yang mana nantinya tiap perubahan ada fungsinya masing-masing. Misorof. Muqad wada'atuhu bi'ibaratin sahlatin wa amsilatin kathirah. Sesungguhnya aku meletakkan dalam kitab ini, itu Ustaz Aceh, mengatakan bahasanya beliau, meletakkan dalam kitab ini contoh-contoh yang mudah dan banyak sekali. Tujuannya lias mulat fahmi supaya mudah memahaminya. Wala siyaman lil nafi fi dirasatil terutama untuk para pemula di dalam ilmu Allah as'alu ayyaj'alahu khalisatan liwajhil karim. Ustaz Aceh mengingatkan. Saya aku meminta ya, itu. Ustaz meminta kepada Allah supaya menjadikan penulisan kitab ini ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'ana bihi yaumuddin wa arhamur rahimin. Dan semoga kitab ini memberikan manfaat dan faidah ketika hari pembalasan kelak sesungguhnya Allah merupakan zat yang paling maha mengasihi. Sekarang pada bulan Syawal 1408 Hijriah. Saat yang kenal kaum muslimin semoga senantiasa dirahmati oleh ya Allah sebagaimana permulaan dalam ilmu-ilmu syar'i yang lain kita perlu mengingatkan bahwasanya niat ikhlas berharap bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting. Bahkan para ulama mengatakan bahwa niat adalah sepertiga dari agama. Niat adalah sepertiga dari agama. kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembahasan pertama dalam kitab Al-Miyasar. Al-harfu huruf apa itu huruf? Kalau jelas dalam bahasa Indonesia itu huruf. Huruf maksudnya abjad. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ada A, B, C, D, E, F, dan seterusnya, Mas nah, ada alif, ba, ta ta, jim, ha, kho, dan seterusnya sampai ya. Pengertiannya apa? Secara letter lah, secara secara kalau secara istilah al-harfu huruf wa yaitu ma sesuatu yatarakkabu yang menyusun minhu darinya kalimah kalimah atau kata. Jadi ketika saya menyebutkan al-kalimah, kalimah sudah adalah kata dalam bahasa Indonesia. Jadi beda. Kalau bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia, huruf membentuk suatu kata. Kata membentuk suatu kalimat. Dalam bahasa Arab, huruf membentuk al Kalimat Kalimah itu maksudnya kata sebenarnya. Cuma penyebutan dalam bahasa Arab, kata itu artinya al kalimat Yaitu sesuatu yang menyusun kalimah atau kalimah tersusun dari contoh satu huruf ba ya ta na ha yang kedua kalimah kata kalimah ia lafzun lahu makna kata yaitu lafaz yang mempunyai apa yang dimaksud lafaz lafaz di sini terangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Muslimin lafaz adalah suara jadi syaratnya kata itu ada dua kita berbentuk suara kedua lima. Artinya kalau misalnya apa contohnya kalau misalnya yang lima nah, lima adalah satu dua, satu artinya suara. Yang lima gimana apa misalnya suara ayam kukuruyuk kukuruyuk berupa suara kan, tapi dia tidak menerima yang menyebutkan contoh yang di sini mandala satun, sekolah, Darun, tulis, mirsamun, pensil, Yak tubuh sedang menulis, yakro'u sedang membaca, jilisu sedang duduk, tabu kan pergi atau sedang pergi, malah di atas, di dengan, kan dari, min dari, di, di dalam, ila, ke, pembahasan al ada al-kalimah selesai hanya pokok awal yang sudah terjadi selanjutnya yaitu al-jumlatul mufidah jumlah mufidah sebenarnya apa apa apa sih jumlah mufidah sedangkan al-jumlatul mufidah itu jumlah mufidah ya yaitu terkini susunan alladhi yang yufidu memberikan faidah faidatan faidah tamatan yang sempurna. Wa tusamma aidan kalaman dan disebut juga dengan kalam. Jadi perlu diingat jumlah mufidah dan berapa syarat. Pertama, terkib susunan. Sesuatu yang disusun berarti tidak mengandung hanya satu kata, satu kata. Kan Tapi ada dua susunan atau lebih. Entah susunan itu secara zahir maupun secara batin maksudnya secara batin tidak tampak. Saya al zahir terdiri dari dua susunan. Misalnya, huwa su alal kursi. Nah, contohnya dalam kitab huwa satu, su dua, ala tiga, al kursi Jadi ada empat. Kalau empat berarti syarat at-tarkib tadi untuk jumlah mufidah terpenuhi mencegah yang zahir. Contoh yang kedua, saya yang batin. Tidak tampak. Kum, berdirilah. Kum hanya satu. Akan tapi disebutkan kum di sini merupakan jumlah mufidah. Terdiri dari dua kata atau lebih. Asalnya kum ini yaitu kum anta. Ini disingkat kum. Baik, salat yang pertama atau keep yaitu terdiri dari dua susunan atau lebih. Yang kedua, memberikan faidah yang sempurna. Artinya, nggak menimbulkan pertanyaan bagi para pendengar Misal tadi, yang jenis soal kursi. Dia duduk di atas kursi. Selesai. Nah, tapi beda jika dikatakan in jalasa kursi jika dia duduk di atas kursi. Kata jika di sini ada tambahan jika menjadikan makna dari kalimat awal tadi berubah. In jalasa kursi jika dia duduk di atas kursi. Ini nggak memberikan faedah sempurna. Kenapa? Karena timbul bagi pendengarnya pertanyaan baru. Lalu mengapa kalau dia duduk di atas kursi? dia dengan info yang jelas tadi. Oh, dia duduk di atas kursi. Selesai. Kedua, jika dia duduk di atas kursi, perlu penyambungkan lagi. Misalnya, in jalasa anal kursi kuntu. Jika dia duduk di atas kursi, ku diri. Contoh yang lain, misalnya anak itu mungkin bertari. Ku sedang akan menulis kita tulis jelas berkali Atau lagi aliyun maridun. Ini sakit. Jadi itu syarat yang kedua. Kita berikan faedah sempurna bagi pendengarnya. Syarat yang ketiga, al-wad'i. Yaitu dalam bentuk bahasa Arab. Jadi yang dimaksud kalam dalam bahasa Arab. yang kita ucapkan, dia duduk di atas kursi. Dia bukan kalam pengajaran dalam bahasa Indonesia. Selesai pembahasan dalam, sekarang kita masuk ke bagian huruf aksamul harfi. Huruf dibagi menjadi dua, yang pertama harful hijaiyah atau madaniyah, yang kedua harful ma'aniyah. Ma huruf hijaiyah, dua huruf ma'an. Huruf hijaiyah, seperti kita tahu, alif sama ya, dua harful ma'ani huruf yang punya makna contohnya wa dan au atau summa kemudian min Ini bedanya sama sini ya, Insyaallah. Selanjutnya pembahasan tentang anwa'ul jumlah, bagian kata. Jumlah saraf kata, seluruh kosa kata di dalam bahasa Arab Rokam serta bahasa Kunda akan lepas dari pembagian ini. Yaitu yang pertama ismun berupa isim, yang kedua fi'lun fi'il, ketiga harfun huruf. Apa yang dimaksud masing-masing tersebut? Kita lihat ini. Ismu, isim, huwa itu kalimatun kata dalat yang menunjukkan alamat makna terhadap suatu makna walam tuktaron di zaman dan tidak berhubungan dengan zaman. Artinya kalau misalnya kita tahu bahwa zaman itu ada akan, ada telah, akan dan ada sedang. Ini kalau kalau isim itu nggak berhubungan dengan ketiga. Misalnya Muhammadun, Muhammad orang. Maka nggak bisa kita katakan telah Muhammad akan Muhammad sedang Muhammad. Dia nggak bisa berhubungan dengan pasangan karena dia disebut si Coba di sana Muhammadun Muhammad Ustadun Ustad Tilmidun Murid Khailun Kuda Kalbun Anjing Kilpun Kucing Daftarun Buku Tulis Mirsamun Pensil Todashirun Nafus shamsun, Matahari Kolarun Bulan ashjarun, Pohon-pohon Lalu apa tandanya? Tandanya itu ada empat disebutkan di sini. Yang pertama al khafdu Ringkasnya kalau al khafdu ini dibaca kasroh. Meskipun ada tanda-tanda lain selain kasroh sebenarnya. Namun untuk awal kita cukup memahami bahasa ini dibaca kasroh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nanti ismi kita meletakkan di Allahi berarti Allahi meletakkan di Ar-Rahmani Ar-Rahmani Ar-Rahmani berarti dia termasuk sini dan seterusnya. Yang tanda yang kedua yaitu At-Tanwin. Tanwin. Rajulun. Ada Jadi diakhiri dengan tanwin entah itu an, entah in, entah pun, jadi dia termasuk i, yang ketiga, al-alif wal lam, ada alif depannya. Misalnya al rajulu seorang laki-laki, al-ustadu seorang pengajar, al ustad dan seorang pengajar perempuan, Dan keempat ada huruf menjadi posjil. Dalam bahasa Indonesia mungkin disebut dengan huruf, dan seterusnya. Di sini kita cukup mengetahui bahwasanya huruf jar itu ada 9 pendapat formula. Yaitu ada mim artinya dari, ada ila artinya ke, an dari juga, an, an dari ala di atas, di dalam, rubah sedikit atau banyak. Artinya rubah sedikit atau banyak dalam konteks. Nah, Alba, u, ba atau bi artinya dengan al-kafu ka artinya mati alamu li artinya kepada atau milik kesembilan huruf jar ini ketika masuk kepada suatu kata maka bisa dipastikan kata setelah huruf jar ini masuk di dan isim yang di depannya ada huruf jar maka isim tersebut harus dibaca so.